Allah kita duduk seperti ini sekarang ini sebetulnya dalam rangka supaya kita menjadi manusia sehingga kita ada keseimbangan antara kita punya jasmani dan kita punya rohani. Nah, kemudian sebelum kita juga mulai, Allah, saya ingin menjelaskan kepada ibu tentang tugas kita atau cara kita mencari ilmu. Ini terdapat dalam surah Abasa. Dalam surah Abasa ringkas saja Allah menceritakan dalam surah Abasa itu kisah seorang buta yang mencari ilmu lalu Allah sebutkan apa yang dia perbuat ketika mencari ilmu sehingga Allah bangga dengannya. Pertama, pertama carilah ilmu dengan semangat yezeka, membersihkan diri. Jadi Bapak Ibu datang ke sini niatnya sangat ingin bersekali karena setiap orang yang tidak berilmu belajar Al-Quran Allah akan bersihkan dia dari dosa yang kedua dengan niat dekat untuk mendapatkan peringatan bukan niatnya sekedar buang waktu kosong wah daripada saya bengong di luar saya ini adalah niatnya memang dia ingin dan peringatan. Karena yang kita tadi adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan semangat ingin mengamalkan. Fatam fa'ud dzikra. Ilmu nafi. Kita sering mendengar Allahumma ilmu ilman nafi'ah. Itu ilmu nafi artinya ilmu yang diamalkan. Jadi kita datang bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu. Kemudian yang keempat dengan semangat yes ah. Yes ah, Yes'a ah artinya bersungguh-sungguh, sa'i. Allah bangga dengan orang buta ini. Dia karena dia mencari ilmu melihat Rasulullah SAW. dan dia buta datang ke masjid Rasulullah SAW. Allah bangga. Yes Yes'a. Masih ingat kisah Siti Hajar yang diabadikan oleh Allah karena Yes'anya mencari air. Nah dalam rangka Yes'an ini, Allah kalau dapat ilmu, terus ilmu, eh, kalau semua bisa mencatat catat, kalau tidak mungkin ditulis di memo di BlackBerry atau di HP, sehingga poin-poin minimal ada di kita dan kita pulang punya cerita orang lain. Karena amal jariah itu adalah yang kita sampaikan dan kita amalkan itu amal itu kalau bapak ibu katakanlah sekarang ini hadir di ini, itu bapak ibu catat nanti keluar punya cerita kepada kawan kepada anak kepada kalau ya kepada sahabat dia punya cerita kepada istri kepada suami ya. tapi kalau dia tidak mencatat dia ditanya tadi ustaznya kenapa baru pasien, kayaknya pesannya masih ada di tempat telepon nih kan? Ini bisa dijelaskan lagi. Ini tidak terjadi kesempatan Kemudian yang kelima dengan semangat Yahusha <clears throat> takut kepada Allah takut tidak diakui oleh Allah